Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد وأخواتنا wa الله إن شاء الله Kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa yaitu pertama-tama sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Riyadhus salihin beserta syarahnya dan yang ketiga Bulughul Maram beserta syarahnya. Mengenai sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu dari kitab Raudhatul Anwar fi Siratin Nabiyil Muhtar yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman Al-Mufarquri hafizahullah taala. Yang lalu kita telah menyelesaikan tentang al bayatul Aqaba At-Taniyah Atau Bay'atul Bai'atul Aqaba At-Taniyah Yaitu Bay'at Aqaba yang kedua Berarti Madinah sudah siap untuk Rasulullah SAW dan kaum muslimin berhijrah ke sana Madinah sudah siap dijadikan menjadi negara Islam Bagaimana kisah tentang hijrah ke Madinah ini? Beliau penulis kitab ini memberikan judul Hijratul Muslimin ilal Madinah. Hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala ba'da hadhihi al-bai'ati ay bai'atil 'aqabati tsaniyah Bada'at hijratu ammatil muslimina ilal Madinah Setelah bayat ini Yaitu bayat akobah yang kedua Kaum muslimin memulai hijrah ke Madinah Kaum muslimin secara umum Mereka mulai berangkat hijrah ke Madinah فإنما كان بعض الصحابة قد هاجر قبلها Walaupun sebagian sahabat telah hijrah sebelumnya Jadi ada para sahabat yang hijrah sebelum Bayat Aqobah Dan ada yang hijrah setelah Bayat Aqobah Yaitu Bayat Aqobah yang kedua Jadi sebelumnya sudah ada yang hijrah ke Madinah karena kita kenal ada bayat akobah dua kali Yang pertama dan yang kedua Waqad uriya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Dara hijratil muslimin Wa akhbarahum biha Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Telah ditampakkan oleh Allah Negeri tempat hijrahnya kaum muslimin Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Memberitahukan kepada kaum muslimin tentang hal itu. Jadi Rasulullah SAW itu ditampakkan oleh Allah itu mimpi melihat tempat hijrahnya, negeri hijrahnya. Namun belum pasti seperti apa atau di mana negeri itu. Tapi ada ciri-cirinya, sifat-sifatnya. Qala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ra'aitu anni uhajiru min Makkah ila ardin biha nakhlun." Fazahaba wahli aidanni ilal yamamati aw hajar fa idza hiya al madinatu yatrib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat bahwasanya aku hijrah dari Mekah menuju negeri yang terdapat pepohonan kurma. Perasaan prasangkaku itu adalah Yamama atau Hajar namun ternyata negeri itu adalah Madinah Yathrib Jadi beliau ditampakkan bahwa beliau hijrah ke sebuah negeri Yang di sana banyak pepohonan kurma Beliau menyangka mula-mula itu adalah negeri Yamamah atau Hajar Ternyata itu adalah Madinah yaitu Yathrib fi riwayah dalam riwayat yang lainnya Uritu dara hijratikum sab, sab, sabkha baina dhahrani harratain fa imma an yakuna hajar aw yathrib ditampakkan kepadaku negeri tempat hijrahmu di sana banyak pepohonan kurma yang terletak di antara dua tempat yang dikelilingi oleh bebatuan hitam Mungkin itu adalah Hajar atau mungkin itu adalah yatrib. Jadi di sini disebutkan dua sifat negeri itu yaitu di sana banyak pepohonan kurma, kemudian di sana juga dikelilingi oleh bebatuan warna hitam haram. Beliau menyangka itu Hajar atau Yatrib dan ternyata ada Yatrib yaitu Madinah. Jadi dulu itu namanya Yatrib, kemudian diberi nama Al-Madinah. Yang terkenal sekarang itu Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Madinah Al-Munawwarah. Tapi yang benar, yang syar'i itu adalah Al-Madinah An-Nabawiyah. Yaitu Madinahnya Nabi, kotanya Nabi, Al-Madinah An-Nabawiyah. Kalau Al-Madinatul Munawwarah itu kota yang diberi cahaya, yang disinari. Tapi yang tepat, yang lebih utama adalah Al-Madinah An-Nabawiyah, yaitu Madinahnya Nabi, kotanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi di sini adalah kewajiban hijrah. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Hijrah waktu itu wajib karena Madinah adalah negeri Islam, semua orang yang hidup di negeri kafir saat itu harus hijrah ke Madinah. Karena di Mekah itu negeri kafir sulit mengamalkan Islam. Semuanya hijrah ke Madinah kumpul di sana. Dan hijrah ini berlaku sampai Fathu Makkah Penaklukan kota Mekah Itu tahun 8 Hijriah Setelah kota Mekah ditaklukkan Maka tidak ada lagi kewajiban hijrah ke Madinah Bagaimana sabda Rasulullah SAW La hijrata ba'dal fatah Tidak ada lagi hijrah ke Madinah Setelah penaklukan kota Mekah Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam jadi kewajiban hijrah ke Madinah tidak ada lagi, tapi hukum hijrah tetap ada sampai hari kiamat. Hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Di negeri kafir nggak bisa ngamalkan Islam, repot, sulit. Maka wajib hijrah ke negeri yang dia bisa mengamalkan Islam. Atau hijrah dari syirik menuju tauhid. Hijrah dari bid'ah menuju sunnah. Hijrah dari maksiat menuju taat dan yang lainnya. Kemudian wa awwalu man hajara Abu Salamah al-Makhzumi zawju Ummi Salamah kharaja ma'a zawjatihi wa banihi. Yang pertama hijrah adalah Abu Salamah al-Makhzumi beserta istrinya Ummu Salamah. Dia keluar bersama-sama istrinya dan putranya. Putranya yang masih kecil. Jadi yang pertama hijrah adalah keluarga Abu Salama, Abu Salama, Ummu Salama dan putranya yang masih kecil. Yang mana kita mengenal bahwa Abu Salama juga termasuk yang hijrah ke Habasyah. Habasyah ke Ethiopia saat itu. Jadi Abu Salama ini adalah apa namanya mempunyai keistimewaan dalam Islam. Termasuk Ummu Salama, sepeninggal Abu Salama, Ummu Salama dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjadi ummul mukminin. Kemudian bagaimana kisahnya Abu Salamah ini hijrah beserta keluarganya? Kisahnya sangat menarik dan menunjukkan betapa perjuangan mereka sekeluarga. Famana'aha qaumuha minhu wantaza'a alu Abi Salamah waladahu minha. Ternyata keluarganya Ummu Salama melarang Ummu Salama hijrah bersama-sama suaminya. Sementara keluarganya Abu Salama menarik anaknya daripada Ummu Salama. Fantolako Abu Salama wahdahu ilal Madinah. Maka berangkatlah Abu Salama sendirian ke Madinah. Wadhalika qabla bay'atil aqaba binahwi sanah. Dan itu terjadi sebelum bayat Aqaba kurang lebih satu tahun. Kurang lebih satu tahun. Tsumma atlaqu zawjatahu ba'da nahwi sanatin. Falahiqat bihi. Kemudian keluarganya Ummu Salama membiarkan dia hijrah untuk menge, apa namanya mengejar suaminya menyertai suaminya setelah setahun, setelah satu tahun. Jadi di sini ada kisah yang indah disebutkan secara global, ada juga riwayat terperinci. Waktu itu Abu Salamah hendak berangkat, keluarganya Ummu Salamah tidak rela. Keluarganya Ummu Salamah menarik Ummu Salamah. Waktu itu Ummu Salamah gendong putranya. Kemudian karena Ummu Salamah ditarik keluarganya, keluarganya Ummu Salamah, demikian pula keluarganya Abu Salamah nggak rela. Kalau anaknya Abu Salamah berada di keluarganya Ummu Salamah. Akhirnya keluarganya Abu Salamah narik anak itu. Sehingga anak itu lepas ikut keluarganya Abu Salamah. Jadi keluarga ini pisah semuanya. Abu Salamah berangkat sendiri ke Madinah, Ummu Salamah kembali ke keluarganya Ummu Salamah Anaknya ikut keluarganya Abu Salamah. Subhanallah. Perjuangan yang luar biasa. Kemudian disebutkan pula dalam kisah bahwa Ummu Salamah setelah kejadian itu selalu nangis. Tiap hari selalu menangis, menangisi suaminya dan menangisi anaknya. Nangis terus sampai satu tahun. Lalu ada anggota keluarga yang tidak tega, kemudian mereka membolehkan Ummu Salamah apa namanya mengambil anaknya dan pergi kepada suaminya suaminya Ummu Salamah. Itulah kisah yang sangat indah dan perjuangan. Kemudian wahajara ba'da Abi Salamah Amir ibnu Rabi'ah wa zaujatuhu Laila bintu Abi Hatmah wa Abdullah ibnu Ummi Maktum wa Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian setelah Abu Salama hijrah juga Amir bin Rabi'ah beserta istrinya. Istrinya bernama Laila bintu Abi Hatmah. Kemudian juga hijrah pula Abdullah ibnu Ummi Maktum, salah seorang yang kemudian dikenal sebagai muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama-sama sahabat Bilal. Falamma tammatil bai'atu tataba'al muslimuna fil hijrah. Tatkala bayat akobah yang kedua sudah sempurna, sudah selesai, maka berangkatlah kaum muslimin hijrah. Berangkat ya, saling bersusulan. Saling bersusulan, berbondong-bondong berangkat. Wa kanu yatasallaluna khafiyah, khasyata Quraisy dan mereka pergi secara sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang Quraisy, orang-orang kafir Mekah. Jadi istilahnya sembunyi-sembunyi, tahu-tahu pergi, tahu-tahu pergi, berangkat, berangkat. Kemudian, hatta hajara Umar bin al-Khattab, Umar Umar bin al-Khattab, fa kharaja 'alanan wa tahatta Quraisyan. Sehingga hijrah pula Umar ibn al-Khattab, beliau keluar terang-terangan bahkan menantang orang Quraisy. Umar ibn al-Khattab ya, kalau yang lainnya sembunyi-sembunyi, Umar terang-terangan, malah ditantang Quraisy, ditantang. Falam jatari ahadun 'alal wuqufi fi wajhi dan maka tidak ada seorang pun yang sanggup yang berani menghalanginya. Wa qadimal Madinata fi 20 as sahaba, beliau berangkat ke Madinah bersama 20 sahabat. Rombongan 20 sahabat. Inilah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau itu orangnya berani ya. Ketika kafir sangat menghalangi Islam, tapi setelah tahu kebenaran paling membela Islam. Dan itu juga termasuk doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarin. Wahai Allah muliakan Islam dengan salah satu di antara dua Umar, yaitu Umar Ibnul Khattab atau Abu Jahal. Dan ternyata yang diberi hidayah adalah Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala Terang-terangan Jangankan manusia, setan pun takut dengan sahabat Umar. Ada riwayat menyebutkan, "Idza salaka Umar fajjan, salaka syaitanu fajjan akhar." Apabila Umar melewati suatu tempat, maka setan mencari tempat lain. Jadi kalau berpapasan setan dengan sahabat Umar, maka setan cari tempat lain. Menghindar, takut dengan sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala di sini ada syubhat dan ini perlu dijelaskan. Ada syubhat. Mereka-mereka yang tidak suka dengan ahli sunnah wal jamaah, yang tidak suka dengan sahabat, mereka ingin membenturkan antara sahabat dengan nabi. Itu cara-cara mereka. Dan sebenarnya semua itu ada solusinya, ada jalan temunya. Tidak ada tidak ada sama sekali benturan. Kalau kita bisa mendudukkan masalah. Kan juga ada riwayat bahwa setan menggoda nabi ketika sholat Iya kan? Ketika Nabi sholat digoda oleh setan. Lalu Nabi Muhammad SAW menangkap setan itu dan dicekik setan itu. Kemudian Rasulullah SAW sempat merasakan dinginnya air liur setan itu. Kemudian Rasulullah ingin mengikat setan itu di tiang masjid. Hanya saja beliau ingat doanya Nabi Sulaiman. Bahwa beliau ingin hanya beliau saja yang bisa menundukkan setan. Rasulullah bisa, tapi Rasulullah sungkan dengan doanya Nabi Sulaiman. Lalu nggak jadi diikat setan itu di tiangnya masjid, yang mana beliau mengatakan kalau diikat di masjid maka kamu bisa lihat semuanya. Kemudian mereka-mereka tidak suka dengan sahabat membenturkan antara riwayat Umar yang setan lari dengan riwayat Rasulullah di kuda setan. Kata mereka gimana sih ahli sunnah ini? Kalau gitu Umar lebih afdol dari Rasulullah. Setan nggak berani goda Umar, nggak berani mendekati Umar. Bahkan ketemu Umar pun lari. Sementara setan berani menggoda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sholat lagi. Ini berarti ahli sunnah lebih mengutamakan Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahaya kalau kita nggak punya jawaban, kita akan termakan. Iya ya, iya ya. Itu bahayanya. Padahal cara mendudukkannya sangat mudah. Para ulama telah mendudukkan Seingat saya di antaranya Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau gampang mendudukkannya. Rasulullah lebih afdol. Kalau setan itu, kalau Umar itu setan ketemu langsung lari. Kalau Rasulullah tidak, Rasulullah bisa nangkep setan. Setan ditangkap, bahkan setan dicekik, bahkan setan mau diikat. Sahabat Umar nggak bisa gitu. Kalau Rasulullah lebih sempurna lagi, jadi kalau sahabat Umar setannya langsung lari Kalau Rasulullah sempat menangkap setan Ditangkap, dicekik, mau diikat Jadi Rasulullah lebih afdal daripada sahabat Umar Sahabat Umar tidak bisa melakukan itu Dan Rasulullah SAW bisa melakukannya dan banyak sekali keutamaan-keutamaan sahabat Umar di antaranya sabda Rasulullah SAW: inna min ummati la muhdatsun minhum Umar di antara umatku ada orang-orang yang oleh Allah diberi ilham di antara mereka adalah sahabat Umar jadi kita harus memuliakan para sahabat dan itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Jangan sampai kita ada benci, ada dengki kepada seorang pun dari sahabat Rasulullah Alaihi Wasallam. Mereka umat yang telah lalu. Seandainya pun mereka ada salah, maka mereka sudah ketemu Allah. Mereka ketemu Allah, mereka diberi balasan semuanya. Seandainya pun sahabat punya salah, maka salah mereka dibanding kebaikannya itu terlalu sedikit. Ibaratnya itu air dua kolam terkena najis satu tetes. Maka najisnya itu hilang dengan sendirinya. Itulah para sahabat yang peserta perang Badar berapa banyak 300 lebih peserta Bayatul Ridwan yang Allah mengatakan radhiyallahu anhum wa anhu betapa banyaknya. Jadi jangan sampai kita mempunyai sifat dengki, benci kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara fitrah saja hati nurani, kita belum bicara dalilnya. Kita bicara fitrah, hati nurani yang masih bersih. Enggak bisa diterima itu. Ajaran yang yang membenci sahabat Nabi enggak bisa diterima. Apalagi sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan yang lain-lainnya enggak bisa diterima. Masa sih sahabatnya Rasulullah seperti itu, orang dekatnya Rasulullah seperti itu tidak bisa. Fitrah kita, hati nurani kita nggak bisa nerima. Kalau kita akidahnya, kita cinta kepada sahabat semuanya. Kita cinta kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi semuanya dan cinta kita cinta yang wajar, tidak melampaui batas. Para ulama mengatakan Allah telah menyelamatkan pedang kita daripada menumpahkan darah mereka, maka jangan kita mengotori mulut kita dengan harga diri kehormatan mereka. Bayangkan orang mencaci maki sahabat, tapi setan ya, setan kalau sudah masuk bahaya. Kadang sesuatu yang jelek dihiasi oleh setan menjadi baik. Allah mengatakan di surat uh, surat Al-Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Ini Allah mengatakan tentang orang yang paling rugi amalannya Yaitu orang yang tersesat dalam kehidupan dunia Dan dia menyangka dia telah berbuat baik Itulah bahayanya orang-orang ahli bid'ah. Jadi ada orang yang beribadah kepada Allah dengan membenci sahabat. Beribadah kepada Allah dengan melaknati sahabat. Siapapun sahabat itu jangan. Hatta sahabat Muawiyah, hatta ibunda Aisyah yang mungkin pernah perang dengan sahabat Ali dan yang lainnya. Kita jangan ikut-ikutan. Kita baca, hanya kita perlu baca cerita itu kita baca saja. Dan kita sama sekali jangan ada pro dan kontra. Saya pro bulan, saya kontra tidak, nggak usah. Apalagi sejarah yang ada itu belum final, tergantung versinya. Versinya siapa? Ini punya versi, itu punya versi, semuanya punya versi. Gak bisa. Jadi lebih baik sudah kita mengamalkan Islam yang benar, tauhid, sunnah, jalan yang lurus. Kalau sahabat ada khilaf, ya radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah mengampuni mereka dan nanti masing-masing ketemu di pengadilan Allah selesai daripada sampai kita dengki benci kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin orang yang yang mengaku hatinya bersih sementara mereka mencaci maki sahabat? Bahkan yang lebih pantas mereka itu adalah orang-orang yang hatinya sakit, fi qulubihim maradun, ada penyakitnya di hati mereka. Itulah ikhwan fillah rahimakumullah, jangan sampai kita ada benci kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, wa hajaral muslimuna kulluhum ilal Madinah wa raja'a ilaiha 'ammatu man kana bi ardil Habasyah. Dan kaum muslimin semuanya hijrah ke Madinah, orang-orang yang di Habasyah pun pada umumnya juga mereka kembali mereka hijrah ke Madinah. Jadi dulu kan ada yang hijrah ke Habasyah ya. Begitu Madinah sudah menjadi negara Islam, maka mereka pun meninggalkan Habasyah ke Madinah, hijrah ke Madinah, kumpul di Madinah. Walam baqa fi Makkah minhum illa Abu Bakrin wa Ali wa Suhaib wa Zaid bin Haritha wa qalilun minal mustad'afin alladziina lam yaqtiru 'ala al-hijrah dan tidak tersisa di Mekah daripada kaum muslimin kecuali Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Suhaib Ar-Rumi, Zaid bin bin Haritha dan sedikit sekali dari orang-orang yang lemah yang tidak mampu hijrah. Di Mekah sudah sepi dari kaum muslimin berangkat ke Madinah semua. Tinggal sahabat Abu Bakar, tinggal sahabat Ali dan nanti ada kisah menarik yang kedua orang ini terlibat di dalamnya. Kemudian juga ada Suhaib Ar-Rumi. Nanti juga ada kisah indah tentang Suhaib. Suhaib ini mula-mula budak, kemudian dia menjadi orang kaya, kemudian dia hendak hijrah ke Madinah membawa hartanya, oleh majikannya dipegang enggak boleh. Kamu dulu miskin papa, sekarang sudah kaya, kamu mau bawa hartamu semua ke Madinah enggak boleh. Lalu kata Suhaib, kalau gitu hartaku semuanya kamu ambil. Yang penting biarkan saya ke Madinah. Lalu mereka membolehkan. Akhirnya Suhaib berangkat sendiri hartanya ditinggal di Madinah demi taat kepada Allah dan Rasulnya lalu dipuji oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Robi Halfai atau Robi Hasuhaib. beruntunglah Suhaib beruntunglah perjalanan apa perniagaan itu mendapat untung mendapat laba dan nanti disebutkan ceritanya juga di sini kemudian Zaid bin Haritha dan juga sebagian kecil dari orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah yang nggak mampu hijrah. Mustad'afin itu bisa jadi orang sudah tua, nggak bisa berangkat atau wanita atau anak kecil. Mustad'afin. Kemudian watajahaza Abu Bakr lil hijrah. Sedangkan Abu Bakar sudah siap-siap untuk hijrah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ala ruslik fa inni arju an yu'dana li lalu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu ala rislik jangan terburu-buru jangan berangkat dahulu fa inni arju an yu'dana li saya berharap agar saya diizinkan dulu oleh Allah untuk hijrah jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu izin dulu ya kalau kaum muslimin sudah diizinkan berangkat kalau Rasulullah menunggu perintah dulu dari Allah, kamu berangkat sekarang, ditunggu itu. Dan beliau di sini mengajak sahabat Abu Bakar untuk berangkat hijrah bareng-bareng bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar luar biasa. Sahabat setia Rasulullah sebelum Islam. Bahkan setelah Islam beliau juga termasuk yang pertama masuk Islam, sahabat setia. Hijrah bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan menurut nas Quran beliau adalah sahabat kala li sahibihi sahib. Bagaimana ada orang benci kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi tadi ya setan menghiasi yang buruk menjadi baik. Bayangkan sahabat dicaci maki, mereka anggap baik, mereka anggap itu ibadah. Mereka menganggap mendekatkan diri kepada Allah dengan cara itu. Bahkan mereka mengatakan tidak sempurna cinta kepada ahlul bait kecuali dengan membenci para sahabat. Subhanallah. Kalau ahli sunnah itu tengah-tengah, kita cinta semuanya. Kita cinta para sahabat, kita cinta ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cinta para istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita cinta semuanya. Cinta yang wajar, tidak melampaui batas. Mereka adalah manusia. Kemudian fakallah Abu Bakar, lalu sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala menjawab, "Wa hal tarju dzalika bi abi anta?" Wahai Rasulullah, apakah Anda mengharapkan itu? Wahai Rasulullah, apakah Anda mengharapkan untuk saya bersama-sama Anda hijrah nanti? Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, iya. Saya berharap seperti itu, hijrah bareng-bareng dengan kamu." Fahabasa Abu Bakr nafsahu alaihi liyashabahu. Lalu sahabat Abu Bakar menahan dirinya untuk tidak berangkat hijrah dahulu sehingga nanti bisa menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alafa rahilataini kanata indahu waraqas samar isti'dadan lidzalik kemudian sahabat Abu Bakar waktu itu mempunyai dua ekor onta yang sudah dipersiapkan untuk hijrah beliau memberi makan beliau pelihara dahulu untuk nanti Bersama-sama Rasulullah SAW dipakai hijrah Inilah kisah yang indah Tentang hijrahnya kaum muslimin ke Madinah Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah Dari sini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil Itu pertama-tama yaitu bahwasanya Dahulu ketika Madinah menjadi negara Islam Itu setiap muslimin wajib hijrah ke Madinah karena waktu itu semua negara adalah negara kafir kecuali Madinah negara Islam. Wajib hijrah ke Madinah. Tapi setelah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijriah, maka tidak ada lagi kewajiban hijrah ke Madinah. La hijrata ba'dal fatah. Namun hukum hijrah ini tetap ada sampai kiamat hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Negeri kafir yang seseorang tidak bisa mengamalkan Islam di sana. Bahkan yang berbahaya itu adalah orang meninggal dunia di negeri kafir. Dia tidak bisa mengamalkan Islam di sana, ditindas, dipersempit, dipersulit. Dia nggak mau hijrah, padahal dia mampu hijrah. Dia meninggal dunia di sana itu bahaya. Bahkan nanti bakal ditegur oleh malaikat. Alladzina tatawafahumul malaikatu dolimi anfusihim Qalu aina ma kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Jadi oleh malaikat ditegur, kenapa kamu sampai mati di negeri ini, negeri kafir ini? Bukankah bumi Allah itu luas? Kamu kan bisa hijrah ke negeri Allah. Kan bisa hijrah ke negeri Allah. Ada kemauan pasti bisa. Walaupun memang sekarang ini prosesnya agak sulit ya. Kalau zaman Nabi dulu itu enak tanpa ada ngurus paspor, tanpa minta visa dan yang lain-lain. Sekarang walaupun agak repot tapi bisa, ada kemauan bisa, bisa. Kemudian hijrah kalau tadi negeri bisa juga hijrah dari kampung yang tempatnya maksiat, kampung tempatnya bid'ah, tempatnya syirik kepada kampung yang baik, yang tauhid, yang sunnah. Hijrah dari maksiat menuju taat dan hijrah-hijrah yang lainnya. Kemudian ikhwan wa akhwati la rahimakumullah, di antara kandungan kisah ini pula yaitu bahwasanya para sahabat demikian patuh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patuh nurut sami'na wa ata'na. Dan itulah resep kesuksesan. <clears throat> Resepnya sukses adalah patuh taat kepada pemimpin. Kita lihat di sini pengorbanan yang luar biasa Abu Salamah, kemudian Suhaib Ar-Rumi dan yang lain-lainnya patuh demi Allah dan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ada sebuah hadis, hadis yang sangat agung dan termasuk inti ajaran Islam yang diriwayatkan oleh sahabat Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusifuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawahu Imam al muhaddithin Ya. Yang merawikan adalah dua nah. imam para ahli hadis yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala. Hadis ini hadis yang sangat agung. Sehingga para ulama menganjurkan agar supaya hadis ini diletakkan di awal kitab bahkan di tiap-tiap bab. Itu supaya kita tumbuh niat yang ikhlas. Innamal lebih niat Hanya saja amal itu dengan niat. Maksudnya tiap orang berbuat pasti punya niat. Tidak ada seorang pun berbuat melainkan pasti ada niatnya. Kecuali orang yang tidak waras ya, orang hilang ingatan, orang gila. Mungkin dia berbuat tanpa niat, tanpa kontrol, nggak normal. Kalau orang normal, orang sehat berbuat pasti punya niat. Sebab itu Rasulullah mengatakan wa inna malikul limriin manawa dan hanya saja bagi tiap-tiap orang itu apa yang dia niatkan. Kita berbuat pasti punya niat. Yang kita dapat adalah yang kita niatkan. Barang siapa yang hijrahnya oh, karena Allah dan Rasulnya maka dia benar-benar mendapatkan Allah dan Rasulnya mendapat pahala itu adalah ibadah. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang hendak didapatkan atau wanita yang hendak dinikahi, maka hijrahnya ya kepada yang dia niatkan. Mungkin dia ke Madinah waktu itu melihat di sana ada prospeknya bagus untuk perdagangan, saya hijrah saja. Maka di sini dia dapat dagang, dapat harta duniawi. Atau karena mau nikah di Madinah orangnya cantik-cantik, atau mungkin pacar saya hijrah ke Madinah, saya ikut-ikutan dia. Maka dia mendapatkan yang diniatkan. Ada kisahnya yaitu Muhajiru Ummi Qais disebutkan oleh Ibnu Rajab, tapi bukan asbabul wurudnya hadis ini. Namun kisahnya itu ada. Yaitu Ummu Qais hijrah ke Madinah, pacarnya waktu itu ikut-ikutan hijrah ke Madinah demi mengejar Ummu Qais, akhirnya dia disebut dengan Muhajiru Ummi Qais. Orang yang hijrah demi mengejar Ummu Qais, bukan karena Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini para sahabat benar-benar hijrahnya karena Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari sini juga tampak bahwasanya keutamaan Abu Salamah sekeluarga. Keutamaan Abu Salamah, Ummu Salamah. Kemudian juga dari sini tampak pula keberanian sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau berani. Tidak pernah merasa takut. Kemudian di antara kandungan yaitu keutamaan sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin hijrah bersama-sama beliau. Beliau menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mungkin yang bisa diambil dari sini. Kemudian kalau mau diperpanjang lagi ada. Jadi memang hijrah itu sudah sunnatullah. Kalau antum lihat nabi-nabi itu kebanyakan hijrah. Nabi Ibrahim hijrah. Nabi Lut hijrah. Sudah kaumnya itu nggak bisa lagi diperbaiki, ya sudah. Sehingga mencari lahan lain yang kira-kira bisa diperbaiki. Ada salah seorang ahli sirah yang mengatakan di antara faedah daripada hijrah ini yaitu watonud da'iya haitsu maslahatud da'wah. Negeri seorang dai adalah di mana ada maslahat dakwah. Jadi negerinya dai itu enggak tetap. Di mana ada maslahat dakwah, di sana dia berada. Mungkin di sini dakwah mungkin repot, enggak bisa, sulit ditindak. Sementara di sana ada lahan yang kita kira mau nerima di sana, ya pindah ke sana. Daripada menyia-nyiakan waktu di sini, sementara hasil sedikit.